Bismillahirrahmanirrahim. Huruf kolom 3 inna nasoba rafa'u. Inna sesungguhnya anna sesungguhnya inna sesungguhnya anna sesungguhnya karena seakan-akan lakina akan tetapi Lala semoga supaya laita andaikan